Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau dan kaum mukminin ila yaumil qiyamah. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan memulai sebuah pembahasan sebuah kitab yang insyaallah bermanfaat untuk kita kaji bersama. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang beliau beri judul Talbis Iblis. Talbis Iblis. Kalau diterjemahkan barangkali ya, tipu daya syaitan demikian. Tipu daya iblis. Karena talbis itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Sesuatu yang batil ya dipoles sehingga kelihatannya apa? hak. Ya. Dicampur aduk antara yang benar dan yang batil. Ini yang seringkali menjadikan seseorang tertipu. Iya. Kalau sesuatu itu kelihatan jelek secara murni, mungkin orang akan berhati-hati lebih. Tetapi ketika sesuatu yang jelek itu dicampur dengan yang apa? Ya, yang baik. Nah ini seringkali orang tertipu. Ini yang namanya talbis. Ya. Kalau di hadapan kita ya kerikil-kerikil yang tidak berharga dijual begitu saja. Ya, dengan kita mengatakan saya menjual kacang, orang mungkin langsung tahu, wah ini bukan kacang, ini kerikil. Tapi ketika yang dijual adalah kacang, tetapi campur di dalamnya mata kerikil-kerikil, ya dicampur memang sengaja untuk mengurangi timbangan. Ya, orang beli begitu saja, tidak mengerti di situ dicampur antara yang hak dan yang batil. Dan dalam perjalanan hidup manusia sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu iblis sudah memancangkan permusuhan. Ketika berusaha untuk menjerumuskan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam pun iblis ya mencampuri ajakannya dengan kebatilan, ya, di sesuatu yang kelihatannya baik. Ya. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang kamu memakannya? Jika kamu memakannya, aku akan mendapatkan kekekalan. Ya. Syajaratul khuld. Yani ditipu Sampai kemudian Adam alaihissalatu wassalam lupa dan terjatuh kepada jerat tipu daya iblis. Dan terus demikian iblis telah bersumpah di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk melakukan talbisnya di dalam firman Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim di dalam suratul A'raf iblis ya telah bersumpah di hadapan Allah Jalla wa Ala Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim Karena engkau telah menyesatkan aku wahai Rabbku Sungguh aku akan halangi manusia Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya ini sudah sumpahnya iblis. min baini aidihim wa min khalfihim. Dan aku sungguh akan mendatangi manusia dari segala arah. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aksaruhum syakirin maka niscaya engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. ini sudah bertekad di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia dari segala arah. Ya. Kalau dari depan tidak bisa, dari belakang. Dari kanan tidak bisa, dari kiri. Hakada iblis, demikian iblis. Ya. Disuruh meninggalkan ibadah, tidak mau manusia misalnya. Ini orang modelnya semangat ibadah. Maka disesatkan dari sisi itu. Sudah, didorong sekalian untuk ibadah. Didorong, didorong, ayo terus ibadah. Tetapi diarahkan kepada al-hulu. Melampaui batas di dalam apa? Beribadah. Ya. Ada sebagian mereka yang ya ingin berpaling dari dunia. Yani sekalian Ya. Didorong oleh iblis, oleh iblis sampai mereka mengharamkan apa yang sesungguhnya halal, halal atas mereka. Ya. Dengan dalih zuhud. Ya. Mengharamkan daging, mengharamkan makanan-makanan yang sesungguhnya halal bagi dia. Dengan dalih kalau saya tinggalkan makanan ini lebih mendekatkan diri kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Yeah. Mungkin ketika seorang miskin, ketika seorang miskin tidak bisa digoda oleh syaitan, luar biasa, tidak bisa digoda. Tetapi begitu seorang memiliki kekayaan, lemah dia. Iblis demikian. Telah memancangkan permusuhannya kepada Bani Adam. Dan kitab ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kitab yang sangat bermanfaat. Ya. Karena sang penulis Ibnul Jauzi beliau akan banyak berbicara tentang bagaimana ya iblis menyesatkan Bani Adam. Beliau ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Ali salatu wasallam dan juga ya sesuatu yang terjadi berupa pengalaman. Contoh-contoh yang beliau sebutkan di dalam kitab ini insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufik. Dan kitab ini sesungguhnya termasuk kitab yang sangat tebal. Karena Ibnul Jauzi ini termasuk ulama musnid, ulama musnid. Musnid yakni ketika menyebutkan riwayat menyebutkan sanad. Langsung beliau sebutkan sanad dari gurunya. Haddatsani fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Ya. Padahal beliau termasuk ulama abad yang ke-6. Ya, sampai abad ke-6 ini ulama masih menyebutkan riwayat dengan apa? Sanad. Otomatis kalau seorang ulama abad ke-6 menyebutkan sanad sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam tidak cukup dua tiga orang disebut. Mesti lebih dari lima orang. Haddasani fulan, an fulan, an fulan, an Ya. Karena tergolong zamannya sudah enam abad sesudah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga ketika kita membaca buku ini memang ya sanat banyak sekali. Ketika akan menyebutkan hadis, beliau sebutkan sanat dari guru beliau. Sehingga pada kesempatan apa namanya kita yang tentunya terbatas, kita tidak akan membacakan apa Sanat, Ya, panjang sanatnya. Ya. Di zaman Imam Ahmad saja, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad, dari Imam Ahmad sampai Rasul itu tiga orang. Ada tiga perantara. Jadi Imam Ahmad sampai ke Rasul ada tiga orang. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya. Tiga orang ini. Nah. Padahal Imam Ahmad beliau wafat tahun 241 Hijriah. yakni ulama abad ketiga. Adapun muallifuna hadha, ya, penulis kitab ini Talbis Iblis itu wafat pada tahun atau ulama yang hidup di abad yang ke-6 meninggal pada tahun 597 Hijriah. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Kita akan membaca insya Allah kitab ini. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk memahami apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ya, dan juga hadis-hadis yang beliau nukilkan. Baik. Kita langsung pada mukaddimah. Mukaddimah dari musannif. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi sallama mizanal adli ila akuffi dzawil albab. Wa arsala rusula mubashirina wa mundhirina bisawabi wal iqab. Wa anzala alaihim al-kutuba mubayyinatan lil khata'i was sawab. Wa ja'ala syara'i'a kamilatan la naqsa fiha wala 'ab. Beliau buka dengan sanjungan kepada Allah Jalla wa'ala Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Dat yang memberikan dan melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita semuanya. Di antara perkara yang menunjukkan terpujinya Allah. Allah Jalla wa'ala telah mengutus para nabi dan rasul. Arsala rusula. Ini nikmat yang sangat besar. Allah mengutus para nabi, para rasul. Mubashirin wa mundirin. Memberikan kabar gembira Wa mundhirin sekaligus memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira berupa jannah bagi orang-orang yang mau beriman dan memberikan peringatan berupa ancaman Allah, azab Allah bagi orang-orang yang berpaling. Bisawabi wal iqad. Menyampaikan kepada manusia pahala-pahala Allah dan azab Allah Jalla wa ala. Bukan hanya itu. Nikmat Allah yang patut kita memujinya dan menyanjungnya. Wa anzala alaihim al-kutub. Allah juga menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul. Di sana ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, wal Qur'anul Azim dan Al-Qur'anul Karim. Ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Wabillahi taufik. Yang kitab-kitab itu mubayyinatan lil khata'i was shawab. Menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar. Alkitab, Al-Qur'anul Karim, Allah turunkan untuk menjelaskan al-haq wal batil. Ya. Makanya Al-Qur'an dikatakan furqan. Tabarakalladzi nazzal al-furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada nabinya Al-Furqan, pembeda. Ini Al-Qur'anul Karim yang membedakan bainal khata'i was sawab. Yang membedakan antara yang benar dan apa? Salah. Mana jalannya orang-orang kafir, mana jalannya orang-orang beriman, mana jalannya ahlul jannah, mana jalannya ahlul nar. Luar biasa Al-Qur'anul Karim. wabilah itu wajah syara'i'a dan diantara perkara yang kita wajib menyanjung Allah dan memujinya Allah Jalla wa'ala telah menjadikan syariatnya, syariat yang diturunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai syariat yang kamilah. Syariat yang sempurna. La naqsa tidak ada kekurangan sama sekali pada syariat Allah wala ab dan tidak ada ab, yakni aib. Tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada celah. Lengkap sudah, sempurna sudah. Ini nikmat yang besar, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Bismillah. Ahmaduhu hamdaman ya'lamu annahu musabbibul asbab. Wa asyhadu bi wahdaniyatihi syahadata muhlisin, fi niyatihi ghairu murtad Aku memuji Allah kata penulis. Aku menyanjung Allah dengan pujian. Orang yang tahu bahwasanya dia Allah Jalla Ala adalah musabbibul asbab. Dialah yang menetapkan sebab-sebab. Sebagaimana Allah pula yang menetapkan akibat. Ya. Jadi segala sesuatu dikaitkan dengan sebab dan akibat. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui kenapa seorang bisa sesat. Ada sebabnya. Kenapa seorang bisa masuk jannah? Ada sebabnya. Ya. Kenapa seorang mengikuti jalan iblis? Ada sebabnya. Dan ini semua diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Fil kitab wa sunnah. Dengan jelas. Wa ashadu biwahdaniyatihi. Dan aku bersaksi. bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang esa. Esa dalam rububiyahnya. Yani Allah satu-satunya yang menciptakan. Esa dalam sifat-sifatnya. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Syahadata mukhlisin. Persaksian dari seorang yang mukhlis. Fi niyatihi ikhlas dalam niatnya. Dan tidak ada keraguan insya Allah. Yani ini harapan dari muallif. Demikian juga kita berharap ketika kita bersaksi. Ketika kita bersumpah kepada Allah. Adalah sumpahnya orang yang mukhlis. Niatnya. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Adalah persaksian orang yang niatnya mukhlis dan juga tidak ada keraguan sedikit pun. Wabillahi taufik. Setelah beliau menyebutkan syahadah atas wahdaniyah Allah, kemudian beliau melanjutkan dengan syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya. Arsalahu betul-betul Allah telah mengutus beliau Waqad sadala al-kufru ala wajhil imani al-hijab. Waqad sadala al-kufru ala wajhil imani al-hijab. Ya. Sungguh ya. Nabi Ali salatu Wasallam diutus oleh Allah Jalla wa ala ya. ya di saat manusia di tengah kekufuran. Ya. Dan Allah Jalla wa ala mengutus nabi dengan iman yang dengan iman itu akan menghapus mata kekufuran. Fanasakha adh-dhalama binuril huda. Maka Allah pun menghapuskan kegelapan dengan cahaya hidayah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wa kasyafan niqab dan dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam tersingkaplah penutup. Wa bayyana linnas ma nuzila ilaihim Nabi Ali Shallallahu Wasallam telah melaksanakan tugasnya, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Hidup beliau 23 tahun setelah menjadi Rasul. Beliau gunakan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya Alkitab was Sunnah. Ya. Sehingga menjadi jelaslah agama ini. Wa muskilatil kitab apa-apa yang muskil dari ayat-ayat Al-Quran, apa-apa yang kurang difahami dari ayat-ayat Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Tidak tertinggal walaupun satu huruf. Sehingga manusia ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan agama Islam terang. Watarokahum alal mahajatil baywa la saroba fiha wala sarab. Sungguh Nabi Ali Shallallahu Wasallam wafat dan meninggalkan umatnya, meninggalkan para sahabat dalam keadaan jalan begitu terang benderang. Sampai dalam hadis dikatakan lailuha kana hariha. Malamnya seperti apa? Siangnya. Yani kalau malamnya saja seperti siang. Ya, ini wadih jelas. Di antara sebabnya adalah dengan diutusnya Nabi alaihi wasallam dan dengan beliau alaihi wasallam gigih untuk menjelaskan agama yang mulia ini. Fasallallahu alaihi wa ala jami'il al. Semoga solawat Allah Azza wa Jal senantiasa terlimpah kepada beliau. Wa jami'il al. Dan semua keluarga beliau. Wa kulil ashab. Dan juga solawat terlimpah kepada seluruh sahabat. Wa ala tabi'in. Dan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti beliau. Bi ihsan ila yaumil hasri. Sampai hari Allah bangkitkan manusia. Allah kumpulkan. Wa yaumul hisab. Dan juga hari hisab wasallama tasliman katsira. Ini juga menunjukkan akidah sang penulis. Beliau adalah orang yang mencintai Ahlul Bait. Wa jami'ul ashab dan seluruh para sahabat. Ya. Dan juga menghormati para ulama at-tabi'in lahum fi ihsan ila yaumil yaumil qiyamah. Ya. Dari sini sudah menunjukkan akidah beliau adalah akidah ahli sunnati wal jamaah yuhibbuna ashab Nabi alaihi salatu wasallam. Mencintai sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, istri-istri beliau, ya, anak-anak beliau, kerabat beliau yang berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Amma ba'd. Setelah beliau mengawali dengan salawat dan salam syahadatain, beliau mulai masuk kepada sebuah pembahasan Beliau akan menjelaskan kepada kita tentang besarnya nikmat akal. Yang Allah Jalla wa'ala limpahkan kepada manusia. Wal jin. Ya, jin juga makhluk yang berakal. Manusia juga makhluk yang apa? Berakal. Ya. Beliau mengatakan, fa'inna A'zoman ni'am sesungguhnya sebesar-besar nikmat, yakni maksudnya di antara sebesar nikmat. Wa inna min a'zomin ni'am dan sesungguhnya di antara sebesar-besar nikmat Allah alal insan atas manusia adalah al-aqlu. Diberinya akal oleh Allah Jalla wa'ala. Liannahul alatu karena akal itu adalah alat fi ma'rifatil ilah subhanahu untuk mengenal Allah Jalla wa'ala. Wasababu dan juga akal termasuk salah satu sebab Alladhi yutawassalu bihi ila tasdik rusul. Sebab yang dengan sebab itu dia akan menjadi orang yang membenarkan Rasul. Rasul mengucapkan sabdanya, Rasul menyebutkan apa namanya perintahnya, ada mukjizat datang di hadapannya. ya ini akal ini bekerja. Melihat sehingga menjadi salah satu sebab dia kemudian membenarkan apa? Para nabi dan rasul. Ya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi akal ini adalah nikmat yang sangat besar karena dengan akal itu seorang akan mengenal Allah Jalla wa ala. Dan juga dengan akal itu seorang akan membenarkan para nabi dan rasul. Tetapi ma'asyur al ikhwah diterangkan oleh Syekh, illa annahu lamma lam yanhab bi kullil muradi minal abdi bu'isatir rusulu wa unzilatil kutub. Tetapi akal itu ada batasnya. Karena akal itu tidak mampu ya, untuk ya, mewujudkan semua cita-cita hamba. Dengan akal saja seorang tidak mampu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, yani. Maka diutuslah para nabi dan rasul. Dan diturunkanlah mada Alkitab. Betapa banyak apa yang akal kita tidak sampai. Padahal itu sangat-sangat penting bagi kebahagiaan kita. Di dunia wal akhirah. Azab kubur, nikmat kubur, apa akal kita sampai? Tidak. Ya. Al-jannah wan surga dan neraka. Apa kita bisa mencapainya dengan indera kita? Tidak juga. Iya. Karena semata-mata akal saja manusia tidak mungkin akan mencapai kebahagiaannya dan cita-citanya. Maka Allah Jalla wa'ala mengutus para rasul. Bu'isatir rusul. Ya. Diutus para rasul. Wa unzilatil kutub. Diturunkan kitab. Kemudian Ibnul Jauzi membuat sebuah permisalan. famisalus syar'i asyams. Kalau bisa dibuat permisalan syariat Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah itu ibarat matahari. Wa misalul akli al-ain. Dan permisalan akal adalah mata kita ini. Faidah futihat, seandainya mata ini dibuka, yakni kita mau menggunakan mata kita, wakanat salimatan dan mata kita sehat, ro'atis syams. Mesti bisa melihat apa? Matahari. Ya. Kalau seorang mau menggunakan akalnya, dan akalnya apa? sehat, maka dia akan melihat keindahan syariat. Akan melihat betapa benarnya sabda Nabi Ali salatu wassalam, betapa indahnya al-Islam yang diajar oleh Nabi Ali salatu wassalam yang dibawa oleh Nabi Ali salatu wassalam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan Akal inilah manatu at-taklif. Seorang menjadi mukallaf ya, ketika dia berakal. Dan ketika akal itu tidak ada, maka ya, dia tidak mukallaf lagi. Makanya orang yang majnun, orang yang gila itu tidak ya, terbebani syariat. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rufi'atil aqlamu atau rufi'atil qalam ala salas. Qalam, pena diangkat atas tiga golongan manusia. Yang pertama as-saghir hatta yablugh. Anak yang kecil, ya ini masih kecil, bayi dan seterusnya sampai balik. Yang masih kecil akal belum berfungsi baik. Belum mumayyiz. Ya. Taib. Wan naim hatta yastaiqidha. Dan orang yang tidur juga Diangkat kolam darinya. Sampai kapan? Sampai bangun. Ya, orang tidur sampai tiga hari misalnya sudah. Tidak dosa dia meninggalkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tiga hari. Begitu bangun, sekarang tanggal berapa? Ya. Duh, tanggal tujuh Padahal kemarin saya tidur tanggal berapa? Tanggal empat lima enam tujuh tiga hari. Nah, ya sudah, monggo sholat. Ya. belas kali berarti. Nah, ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asal, maghrib, bisa. Ya kan demikian. Subuh, duhur, asal, maghrib, bisa. Sudah. Ya. Ya di waktu itu. Ya. Bukan subuh tiga kali. Enggak, enam subuh, duhur, asal, maghrib, bisa. Mulai lagi. Ini untuk hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga urut. Demikian. Enggak dosa tidak. Karena ketika dia meninggalkan sholat ini ketika ya tidak mukallaf. Dan yang ketiga al majnun wal majnun dalam sebagian riwayat al ma'tuh ma'tuh yang orang yang hilang akalnya. Majnun hatta yafiq. Dan orang yang gila sampai sadar. Ya. Orang gila sampai sadar. Kalau ada orang gila yang disalahkan keluarganya. Ya. Kalau ada orang gila mencari kaca orang, bukan yang gila ini yang dihukum, tetapi keluarganya yang harus bertanggung jawab, dijaga baik-baik. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita yaitu nikmatul akal. Alhamdulillah. Ya. Ya. Walamma sabata indal akli, aqwalul anbiya as-sadiqatu bidalailil mu'jizatil khariqah sallama ilaihim wa fima yakhfa anhu alaihim. Ya. Ketika akal itu sehat, dan mau melihat syariat yang tadi diibaratkan seperti apa? Matahari. Ya. Akal itu sehat, kemudian dia mau memperhatikan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka sungguh ketika itu ya akal akan menerima ucapan para nabi yang sadik, yang benar. Dan akan membenarkan Rasul ketika melihat mukjizat yang demikian menakjubkan. Dan para nabi, para rasul selalu diutus dengan membawa apa? Mukjizat. Nabi kita alaih salatu wassalam adalah nabi yang paling banyak membawa mukjizat dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Sehingga orang kalau melihat, mendengar, memperhatikan, ya, mesti akan membenarkan mukjizat Nabi Ali salatu wasalam. Ila yaumina hadha, sampai hari ini mukjizat terus ada. Al-Quran was sunnah adalah mukjizat Allah Jalla wa'ala. Ya. Mujizat itu ada dua macam. Dari sisi masih berlangsung atau sudah tidak berlangsung. Ada mujizat yang berhenti dengan wafatnya Nabi. Nabi wafatnya sudah berhenti. Tidak ada lagi. Seperti air yang keluar dari apa? Jari jemari beliau sudah selesai. Ya. Ketika perang Hudaybiyah, para sahabat kehabisan air, Nabi Ali Shallallahu Wasallam mendapatkan ada wadah yang berisi air sedikit, Beliau masukkan tangan beliau berdoa kepada Allah, tiba-tiba keluar dari jari jemari beliau air yang sangat banyak dari jari jemari. Padahal sahabat ketiga itu berjumlah 1500 orang. Semuanya minum, semuanya mengisi bekal-bekal mereka, semuanya berwudhu dengan air yang keluar dari tangannya Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa dibayangkan betapa banyak air yang keluar dari jari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, mukjizat ini sudah selesai. Rasul sudah wafat. Tetapi ada mukjizat yang terus bisa dilihat, bisa diperhatikan. Mukjizat yang pertama kita mengimaninya karena datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Adapun mukjizat berikutnya yang terus ada di antaranya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim mukjizat yang terus sampai hari apa? Kiamat. Keindahannya, keagungannya, kebenaran beritanya. Termasuk hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya, barangkali akan saya sebutkan salah satu contoh mujizat Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan kita untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing, ya, dengan tujuh kali apa? Cucian. Ida walagol kalbu fi ina ya hadikum, ya, fal yurikhu, summa liyaksilhu sab'a marratin, ulahun nabit turab. Jika bejana salah seorang di antara kalian dijilat oleh anjing, maka buang airnya. Kemudian cucilah bejana itu dengan tujuh kali cucian. Ulahunna salah satunya dengan menggunakan apa? Turab, dengan menggunakan tanah. Kenapa tujuh kali? Kenapa dengan tanah? Ya bagi orang yang beriman sudah laksanakan saja. Dan ternyata subhanallah di air liur anjing itu banyak sekali mikroorganisme yang membahayakan yang tidak bisa hilang dengan sempurna kecuali dengan mencucinya menggunakan apa? tanah. Dengan menggunakan apa? tanah. Ya. Mujizat luar biasa. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Jadi ketika ya akal itu betul-betul sehat dan melihat mukjizat melihat dalil-dalil, maka dia akan menerima ucapan Nabi itu sebagai sebuah kebenaran. Ya. Dan kemudian kalau mereka mendapatkan ada ucapan Nabi yang mereka tidak faham, ya, iktamada fima yakfa'anhu alaihim. Sudah diserahkan semuanya kepada Allah, intinya diterima dan diimani karena sudah yakin kebenaran para nabi dan apa? Rasul. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Ini mukaddimah yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dan e, insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya, beberapa pembahasan terkait dengan al-aqlu tentang akal sebagai mukaddimah dari kitab ini. Semoga Allah Jalla wa memberikan kemudahan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengikhlaskan amalan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh